Wawa yu'ayidu. Riwayatnya Abu Dhar ini yang pakai au yu'ayid memperkuat takwil al-Kirmani. Takwilnya al-Kirmani. Al-murad bil fasir adalah munafik yang dimaksud dengan fasir adalah munafik itu takwilnya Kirmani. Diperkuat dengan riwayatnya Abu Dhar yang pakai au. Maka dikatakan wawa yu'ayidu ta'wil al-Kirmani. Rahimahullah ta'ala. Al-Kirmani menafsirkan dan mentakwilkan fajir dengan makna munafik. Diperkuat dengan riwayat yang datang dari Abu Dhar. Kiraatul fasir awil munafik. Apa itu? Wa yahtamalu ayyakuna litanwi. Dan juga ada ihtimal. Lafat awu tadi maknanya adalah untuk tanwi. Nawa'a. Yunawwi'u tanwi'u memberikan apa? Macam-macam al-qari, macam-macam pembaca. Si pajir atau si munafik. Macam-macam si pembaca Al-Qur'an itu dari kalangan fujar, dari kalangan munafikun. Wal fajir a'ammu minan Berarti Perhatikan al-fajir lebih umum daripada nifak, daripada munafik. Artinya bukan semua munafik fajir. Bukan semua fajir munafik. Nah, itu. Bukan semua fajir munafik. Tapi semua munafik adalah fajir. Itu namanya al-fajir a'amunan nifak. Benar munafik. Fayakun min atfil khas alal am. Kalau begitu berarti menjadinya khas diatafkan kepada yang lebih umum. Semua munafik pak fajir. Hmm. Hmm? Apa? Itu? Khos alal am. Aywan Abdul Akhir. Hmm. Al khos alal am. Khos munafik. Yang umum? Fajir. Atau dengan ini maksudnya itu semua kefusuran di situ men, apa, mengandung keni, kenifakan. Mengatakan al-fasir a'amun nifak. Kefajiran itu mengandung kenifakan. Wa qala pun Batal rahimahullah taala makna hadal bab annal al fasir wal munafiq la tartafi'u ila Allah wa la tazku indahu aw innama yazku indahu ma urida uridani fi'il madhi mabni majhul. Dan berkata Ibnu Batal rahimahullah taala mana hadis tadi yang dalam terjemah hadisnya Abu Musa al asari bahwasanya bacanya si fajir dan bacanya si munafik latar tapi tidak naik kepada Allah. Wala tazku dan tidak Zaka yazku. Tidak apa? Tidak berbarokah di sisi Allah Ta'ala. Atau innama hanya atau hanya saja yang berkembang dan bertambah di sisi Allah adalah mauri dari Allah diurid yang diinginkan dengan bacaan tersebut wajahnya Allah yakni ingin mencari pahala dari Allah Ingin diterima? Eh? Hah? Apa? Mana? Ayo wah, buka dikit itu apa itu? Salat tak? Tapi ini bukan ayah. Oh, salah lihat. Matanya sudah lama dipakai. Ya kan? Terus kanggo suwe. Eh? Baik. Daulangi. Ma'na dal had ma'na dal bab kira kiratal fasir wal munafiq la tartafu ila Allah wala tasku indahu. Nah itu ada garis itu enggak ikut dibaca itu. Jangan dibaca, ada garis. Men, apa, naik ke atasnya jangan dibaca. Bacaannya si al-fasirat dan munafik tidak naik kepada Allah dan tidak berkembang, enggak berbarokah, enggak bersih di sisi Allah Ta'ala. ayat suku mananya apa? Hah? Tumbuh, subur, enggak berkah di sisi Allah. Wa nama dananya saja yang yazku indahu ya kan yang menjadi berkah di sisi Allah taala ma urida bihi wajuhu apa yang diinginkan dengan bacaan itu dengan sifat ikhlas mencari pahala dari Allah taala diinginkan dengannya wajah Allah taala wa kana an niyyat taqarrub ilaihi dan bacaan tadi itu berangkat dari niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bukan untuk mencari dunia. Bukan untuk mencari apa? Pujian dan semisalnya. Karena nifak itu sebagaimana yang telah kita lewati. bagaimana nifak. Hubbul madah wa khawfu. Zam. Cinta dipuji dan takut di salah, Itu hubbul. Apa, definisi riak. Dan riak termasuk nifak. Wasabbahahu birraihana hina lam yantafi bi barakatil Qur'an. Tazku barakah ya nafsul makna. Fadal. Wasabbahahu dan Rasulullah menyerupakan bacaannya sifat si simonafik dengan diserupakan dengan roihana. Ketika dia si pembaca tidak mengambil manfaat dengan barokahnya Al-Quran, artinya nggak berpengaruh dalam fiilnya, dalam ucapannya. Walam yafus. Ini fiil mudhari. Faza yafuzu. Dan tidak apa? Beruntung. Dengan manisnya pahala membaca Al-Quran tadi itu. Falam yajawis tayyib. Falam yajawis tayyibu. Mau di al -sod. Maka yang bagus tadi itu tidak melewati. Ya jadi tidak melewati. Tidak melintasi. Nah, melampaui. Nah, itu namanya lam yajawis. Tidak melampaui yang yang toyib yang berarti tidak melampaui tempat suara. Apa itu tempat suara? Wawal halak. Halak apa? Kerong? Kerongkongan. Tenggorokan. Jadi bacanya itu nggak sampai ke hati. Cukup di mulut tok nggak masuk. Sampai ke hati. Cuma sampai cuma di lisan saja, nggak sampai turun ke hati. Itu namanya la falam yujawis atau ibu mau di mau Mau di asod yaitu al-halak. Kerongkongan. Itulah hanajir maknanya. Itulah hana hanajir. Walat tasala bil qalb. Nah, ini penafsirannya. Falam yajawiz tayyib muadzal saut yakni walat tasala bil qalb enggak sampai enggak sambung ke hati. Apa yang ada di lisan enggak sambung ke hati. Jadi cuma dalam bibir saja, enggak sambung ke hati. Coba bayangkan. Dan memang benar namanya munafik. Ya dikatakan munafik nifak al-akbar. Maknanya kafir. Ucapan dia dengan ucapan-ucapan yang bagus. Bacaan Al-Quran, ucapan kalimat la ilallah. Nggak sampai ke hati. Kalau sampai berarti mu'min. Bagaimana sampai orang dia dalam artinya membohongkan apa yang dia ucapkan? Bagaimana sampai orang dia membohongkan daripada apa yang dia ucapkan nggak diyakini, apa yang dia ucapkan tidak diyakini. Kebenaran dalam Al-Quran tadi nggak diyakini, cuma dibaca saja, cuma diucapkan dalam lisannya. Coba bayangkan, nifak sampai seperti itu keadaannya. Nah sekarang betapa banyak manusia hafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran tapi kandungan dari Al-Quran tadi dalam artinya kadang tidak diterima. Inilah yang menuntut kita ini harus khawatir diri kita memiliki kenifakan. Karena dalam lisan tidak diyakini oleh hatinya. Maka beruntunglah seorang yang memiliki keimanan dengan iman yang makbul, yang iman diterima oleh Allah Ta'ala, apa yang dia baca, diupayakan untuk dipahami. Dan cara memahami ini adalah bertingkat-tingkat manusia yang nggak tahu tentang bahasa Arab, paling nggak minimal harus mencari maknanya atau mendengarkan penafsirannya dari orang lain yang penafsirannya itu benar. <clears throat> Jadi ini fakta tadi dikatakan walat bil kalab wa ulaihumul ladin yamrukuna minad Mereka itulah orang-orang yang dikatakan yamuruku yang lepas daripada agama. Entah kalamu rahmat ta'ala. Maka di sini masuk dalam pembahasan ini adalah para khawarij yang sebagian alulim mereka dikatakan kufar. Khawarij sebagian mereka alulim mengatakan mereka adalah kufar. Dan sampai hari ini banyak yang merasakan kafirnya para khawarij yang mereka mengkafirkan seorang muslim yang menerjang dosa besar. Itu definisi khariji. Itulah makna khariji. Jadi pelaku dosa besar dikatakan kafir. Itu pemahaman khariji. Maka diantaranya orang yang mengkafirkan semua hakim yang menghukum di luar hukum Allah dihukumi kafir secara mutlak. Ini pemahaman berangkat dari pemahaman khawarij. Apa alasannya? Karena hukum di luar hukum Allah memang kufur. Tapi bukan kufur mutlak semua yang menghukum dihukumi kafir. Kenapa? Karena dirinci oleh ulama diantaranya ada yang menghalalkannya. Atau mengatakan lebih abdul daripada Al-Quran, daripada syariat. Atau mengatakan sama. Nah ini rincian inilah yang tidak bisa dibantah, nggak bisa ditolak. Maka gak cukup dengan sekedar perbuatan dari para hakim tadi. Dia katakan kafir keluar daripada Islam kecuali ada beberapa penjelasan yang lain berupa seperti mengatakan lebih abdul atau sama dengan Al-Quran atau nggak cocok hari ini dengan Al-Quran, cocoknya dengan hukum ini dan yang semisal semisalnya. Itulah yang dijelaskan oleh alim maka termasuk pemahaman khawa, khawarij. Hanya sekedar dosa besar dihukumi kafir. ya ikhwah? Qala قال Al-Bas rahimahullah taala wa ودخul khariji fi dzalika laisa aidan bibaidin dan masuknya seorang khariji memiliki pemahaman khawarij fi dzalika dalam hadis yang tadi kita baca ini juga tidak jauh artinya masuknya seorang khariji dalam kandungan hadis tadi tidak jauh. Artinya khariji membaca Al-Qur'an tapi nggak sampai kepada hati. La yuzawizu ki apa? Ah, hanazirahum. Bacaan mereka tidak melewati tenggorokan, cukup sampai tulisan balik. Nggak sampai turun ke, hak, ke hati, nggak sambung ke hati. Karena memang demikian dalam hadis sebagaimana akan disebutkan berikut ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam li'annal khawarij yatakallafuna wa yatanatta'una wa yatanatta'un tanatta'a. Takallaf tanatta' nafsul makna. Takallafa tanatta'a nafsu makna sama maknanya. Karena khawarij yatakallaf wa yatanatta' yakni ya ta'amma sangat terlalu mendalami ya tok sangat berlebih-lebihan ya takallaf membebani diri di luar kemampuan yang dibebankannya maka dikatakan wabtada udah mereka berbuat bid'ah bid'ah bid'ah yang sangat besar hatta qala jam'un min alil ilm bi kufrim sampai sampai jam'un banyak dari kalangan alul ilm mengatakan tentang kafirnya para khawarij. Kenapa alikolin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa qira'atahu ma'a Seseorang di antara kalian menganggap remeh salatnya dibanding dengan salatnya khawarij. Seseorang dari kalian menganggap eh, remeh bacaannya dibanding dengan bacaannya para khawarij. Tapi yang merukun minal Islam, tapi mereka para khawarij yang bacaannya masalah menakjubkan yang merukun minal Islam keluar daripada Islam, summa yauduna ilaihi kemudian tidak kembali kepada Islam. Inilah yang dijadikan dalil dari kalangan sebagian alul ilm untuk mengkafirkan khawarij summa la yauduna ilaihi yamrukuna minal Islam keluar daripada Islam summalaya'uduna ila kemudian tidak balik kepada Islam nggak kembali kepada al-Islam berarti apa bedanya dengan kafir enggak ada bedanya dengan kalimat mereka adalah kufar kalau diringkas mereka adalah kufar sama saja kenapa karena mereka keluar daripada Islam kemudian nggak balik lagi hadis ini riwayatnya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim Sebenarnya tertera dalam nomor di bawah ini. Dalam saya Bukhari nomor 3610. Dalam Imam Muslim dua tempat disebutkan 1064 dan 1148. Ya kan? Inilah yang harus dipahami tentang pemahaman sebagian ulama bahwasanya kufurnya khawarid, kafirnya para khawarid dikarenakan hadis ini. Wa fil lafdil akhar la tatajawazu qira'atum hanazirahum. Hanazirahum. Dan dalam lafaz yang lain, lafaz yang lain la tatajawazu. Bacaan mereka tidak melampaui, enggak melewati, enggak melintasi tenggorokan-tenggorokan mereka. Maknanya sampai di bibir kemudian enggak masuk ke dalam hati. Balik. Fada yadkhulu fi al-fajiru. Maka dalam hal ini masuk di dalamnya seorang yang fajir. Fanassa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala anna qira'atahum la tatajawazu hanajirahum wa la tartafi'u li bid'atihim asani'ati aw li kufrihim alal qol akhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenaskan memberikan ketentuan nasson nabiyyu. Nasso yanussu tansis. Nasson. Nasso yanussu nasson Watan susun maknanya apa? Menentukan. Ayyana yu'ayyinu. Nabi SAW menentukan, memastikan bahwasanya bacaan mereka tidaklah melampaui tenggorokan mereka dan tidaklah terangkat kepada Allah dikarenakan sebab bid'ahnya mereka yang sangat saniah. Yang sangat apa? Hah? Apa saniah tadi? Hah? Buruk. Nah, atau dikarenakan kekufuran mereka menurut pendapat yang lain, perkataan yang lain, perkataan sebagian alul ilm yang lain. Bid'ahnya bukan sekadar bid'ah tapi bid'ah yang sani bid'ah yang sangat benar berburuk Atau karena kekufuran mereka menurut perkataan yang lain. Artinya para khawarij ini satu di antara dua perkataan. Kalau enggak bid'ahnya sangat terlalu besar, yo ya ka, kafir. Dan ulama berselisih sampai hari kita ini. Ya kan? Ada yang mengatakan kabar, ada yang mengatakan tadi. Bid'ahnya bid'ah kubroh. Ya. Amal fasir alladhi wal asi hal tankusu qiraatuhu wa yan fadluhu ala hasabi ma'asihi. Adapun fasir yang dia bukan kafir maknanya adalah asi pelaku maksiat Ini adalah bacaannya berkurang. Tan kusukiro wa yan kusufatlu. Keutamaannya kurang. Sesuai dengan kadar kemaksiatan-kemaksiatannya. Ini juga menuntut agar seorang itu memiliki kewaspadaan dari maksiat. Kenapa? Karena bacaannya pun ya kan? Sangat berpengaruh atas dirinya, pahalanya tadi keutamaannya berpengaruh pada dirinya. Maka Quran itu benar sebagaimana Rasul katakan hujjatun laka au alaika. Hujjah bagimu kalau enggak jadi lawan bagimu. Hmm. Maka Quran ini sebagai bekal untuk beramal, dipelajari sebagai bekal untuk kita mengamalkan amalan syar'i. I. Maka Quran juga bukan cuma-cuma dibaca, dipelajari abata ah, atau seperti dulu yang dikenal dengan mengijah. Dulu bahasa Al-Quran itu caranya bukan seperti sekarang ini abata, ah, abata, ah, tapi enggak alif patah a, alif kasro i, alif doma u, a i u seperti itu. Sim patah kaja, sim kasro ji, sim doma Juja, Jiju. Jadi sejak kecil sudah tahu, Jim tahu, Alif. Kalau sekarang nggak tahu Alif mana Alif, nggak Alif di Alif. Ah yang ada, ah bukan Alif, ah. Mana huruf Jim? Nggak tahu. Yang ada itu Ja. Jadi lebih lebih apa lebih mantap ajaran zaman kuno daripada zaman sekarang walaupun tamhid apa kir, apa ikro kiroati ya lebih mantap zaman dulu Sejak kecil diajari ngeja langsung kenal nah, itu apa huruf ija huruf iya ija iya. Kalau sekarang nggak kenal. Tunjukkan huruf jim. Nggak ada huruf jim saat Yang mana apa? Ja. <laughs> Tunjukkan huruf sin. Nggak ada yang ada sa. Nah gitu. Jadi termasuk pembodohan. Ikrok hati itu. Ya kan termasuk pembodohan. Ya. Kalau mau lebih cerdas dan lebih pinter, ya kan, baca ejaan zaman tahun 70-an. Seperti dulu Abu Masud belajar pertama kali. Ya. Dulu kita masih kecil belajar? alif fathah a, alif dhamma u, a u. Nah, gitu. Nah. Kalau an in un ya bunyi bisa bunyi. Mana tanwin? Nah, sekarang mana tanwin? Hmm, ditanwin. Oh, no, tanwin. Gak tahu tanwin. Mana tasdid? Tasdid itu apa, Ustaz? Gak tahu. Nah. Kalau dulu tahu, sejak kecil langsung tahu tasdid, tanwin, domatain, dua doma, double doma. Ayo. Nah, apa ya, Wah? Ini orang kita di sini, Pantura ini sejak kecil-kecil semuanya baca Al-Quran, nggak ada yang nggak bisa. Tanya Pak Mas Yusuf. Eh, Pantura sini ini, daerah sini ini. Gak ono ceritanya rasa maca Quran niku. karena ono ceritanya. Sampai anak-anak PKI sama maca Quran. Ya kan? <clears throat> Kenapa? Karena Islam di daerah kita ini Islam yang paling termasuk maju. Ya kan? Tahun 70-an kuliah kemana? Kuliah ke Mesir. Ke Madinah, ke Mulkurah. Ya. 70-an. Itu belum lahir. Nah, saya lahir tahun 667. Tahun-tahun itu sudah banyak yang kuliah ke Saudi, Mesir. Waktu itu negara Saudi masih butuh apa penduduk dari luar negeri. Sopo yang gelem jadi penduduk tak kei kebangsaan Saudi, warga negara. nah, saya lagi ngerasa ano, salah pesan blacklist seumur hidup. Perhatikan nah, itu. Jadi demikian. Jadi kalau mau belajar dengan belajar cepat, nah, butuh guru tapi butuh guru yang tahu tahun metode ajaran tahun 70-an. Nah, itu metode salaf namanya itu. Kalau ikra kreatif metode khalaf. Nah. Iya. Anda bisa ngajarkan saya? Enggak bisa, enggak pernah. Kita ngajar orang tahu oh, gimana metode yang pelajari. Metode apa? Khalaf. Beda dengan metode salaf. Nah, Ya kan? Demikian juga kalau membaca apa? Matlin. Nah, gimana baca matlin? Gimana ngejanya? Alaikum. Gimana ngejanya? Kayak iso ngeja. Nek tahun 70-an jari. Ya kan? Pasal sekarang alaikum, gimana bacaannya Gimana ngejanya? Ayat lam. Nah. Ain lam terus Ain mataka a lam ya sukun. A. Ah, ah gitu. Alai. Ah, gitu. Alif ain mataka a lam ya sukun lai. Alai. Ah, gak bisa kamu. Guru zaman sekarang suruh ngajariku. Opo iki kok ya ngene kok ya basa Mandarin iki. Nah, ayo. Iya. Ya kan? Kalau sekarang enggak. Sekarang wis asal cepat saja. Suruh tanya mana huruf ain? Enggak ada. Ah. <laughs> mana huruf lam? Enggak ada. Yang adalah katanya. Li. Nah, itu. itu namanya apa? Pembo pembodohan. Ya, cuma nggak apa-apa. Bodoh aja di bener nggak apa-apa. Yang penting taklid dalam hal ini insya Allah nggak apa-apa. Kita perhatikan itu. <clears throat> Tadi lewat ya Walakin laisa mislal munafik. Walakin laisa mislal munafik wa laisa mislal mu'min as-salim as-salim. Adapun fajir yang dia adalah pelaku maksiat al-asi. Hadatan kusukiratu. Ini adalah bacaannya berkurang dari si pahalanya. Keutamanya berkurang. Nah, tengok di situ. Pelaku maksiat itu bacaannya pahalanya berkurang keutamanya berkurang sesuai dengan kadar kemaksiatan-kemaksiatannya. Maka itu perhatikan ya, yang namanya taat itu semuanya membawa keuntungan. Bacaannya saja menguntungkan dirinya seorang yang membaca. Ini faedah taat ilallah ala Allah. Maka dikatakan walaysa mislal munafik. tapi al-asi ini walaysa mislal munafik. Walaysa al-asi Misalal munafik dan seorang pelaku maksiat bukan seperti munafik. Fajir yang dia adalah pelaku maksiat bukan seperti munafik. Walaysa misalal mu'min dan bukan seperti mukmin yang salim yang selamat. Bal bainahuma akan tapi al fajir yang dia adalah pelaku maksiat yang masih muslim ini adalah antara keduanya, antara munafik nifak akbar dan antara seorang muslim mukmin yang selamat dari kenipakan, selamat dari kemaksiatan. Masya Allah. Allahu Akbar. Itulah keutamaan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa huwa sahibu sahibataini. wa huwa sahibu sahibataini. wa huwa siapa? Al-Asi. Asi ini adalah dikatakan sahibu sahibataini. sahib pemilik dua campuran. Memiliki keimanan dan memiliki kenifakan memiliki ketaatan dan memiliki ke nifakan. Maka dikatakan lama haulail mu'minin fi salamati imanihi wala wa fi kamali qiraatihi wa fadliha. Al-asi ini, al-fasir yang mananya asi, ini tidak bersama orang-orang mukmin dalam selamat iman mereka dan juga tidak bersama orang mukmin dalam kesempurnaan bacaan dia dan keutamaan keutamaan bacaannya. Apa ya kawan? Inilah perhatikan bukan sekedar orang itu yang penting lomba baca Al-Quran menang internasional. Ternyata apa halik mudahkin. Nah, ya kadang perokok, kadang apa? Jenggotnya buntung. Kadang apa? Pemikirannya apa? Demokrati. Kadang pemikirannya hizbi partai. Kadang mutasib, kadang kuburi pula. Nah, ini perhatikan. Maka seorang yang di orang yang paham dengan pemahaman salaf akidahnya lusnah wal jamaah ini adalah sungguh sangat beruntung dan bisa membedakan antara dirinya dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Bersyukur kepada Allah Taala. Di mana dia termasuk selamat dari banyaknya orang yang tersesatkan, tahu ataupun nggak tahu, tersesat pun nggak terasa. Karena semua beda kalau orang itu nggak paham tentang masalah bid'ah, dia akan memberikan toleransi minimal walaupun nggak berbuat. Jadi itu cukup sebagai kesalahan. Kenapa? Karena nggak mampu mengingkari. Berarti nyatinya mencocoki, berarti sama. Walaupun nggak melakukan. Sama-sama dalam punya andil dalam menyebarnya kemungkaran dan kebid'ahan. Maka dikatakan di sini, bahwa sahabat sahabat ini siapa al-asi. Wala ma'al munafiqin wal khawarij li'annahu khairun minhum. Al-Asi Al-Fasir yang mananya Asi ini bukan bersama para munafikin, bukan bersama para khawarij karena dia walaupun Asi Al-Fasir walaupun bagaimanapun keadaan dia tetap lebih baik daripada mereka-mereka itu, lebih baik daripada munafikin, lebih baik daripada khawarij. Walakinnahu baina tapi antara antara itu dan itu, antara mukmin yang khulas yang murni imannya dan antara mereka para munafikin. Nah. Ini juga harus kita paham tentang makna khawarij. Bukan semua orang dijebloskan kepada pemahaman khawarij walaupun dia bersih darinya. Nah, karena banyak lamunan dan kebodohan akhirnya setiap ada komentar yang nggak sesuai dengan pikiran dia dikatakan khawarij. Antum tahu kalau tahu tentang Kisahnya Abdurrahman Khalik. Yang dikatakan koid pemimpinnya eh ya Turus kuek jumiah ya Turus kuek Ya kan? Membawa dakwah yang disamakan dengan dakwah salafiyah. Sebagian kawannya menjenguk menziarahi ke rumahnya. Ternyata tidak dapat televisi di rumahnya. Alhamdulillah. Kita buat televisi dalam rumahnya Abdurrahman khalik ini diingkari lah televisi tersebut. Karena nggak layak sebagai seorang yang membawa dakwah seperti itu di dalamnya ada televisi. Ternyata apa? Karena sewotnya dia tiba-tiba apa? ia mengingkari dikatakan khawarij. Eh. Jadi mengingkari masalah televisi, masalah gambar, masalah adanya rusaknya perkara-perkara yang dalam televisi itu, ingkar saja dikatakan khawarij. Nah. Dan hal seperti ini terjadi. Sampai hari ini pun seperti itu. Karena bodohnya manusia. Ya kan? Mereka-mereka yang berdakwah melalui gambar-gambar tadi ditinggalkan katanya itu termasuk pemahaman khawarij yang nggak mau dengarkan itu. Mengingkari demokrasi katanya khawarit. Mengingkari nasionalisme katanya khawarit lah kok. Mengingkari kekufuran, mengingkari kemasan dikatakan khawarit ini bagaimana? Nah ini perhatikan. Bukan orang yang bodoh ya nerima saja. Udah, yang ngomong ustad Nah. Itu berarti kan? Mengingkari hukum dua hukum Allah, ini kata hukum togut, katanya khawarij. Memang togut, mau dibilang apa lagi? Coba dibaca Fathul Majid yang ditaklik oleh Syekh Muhammad Hamid Fiki tentang mana togut, pelarisnya, bukunya, itu semuanya togut. Yang melariskan pemahaman hukum dorong kemana termasuk togut. Nah. Dan talik ini diakui oleh bin Bas rahimahullah taala. tentang kaki tersebut. Dasar orang kadang apa membaca kitab nggak dibaca semuanya, dibaca sebagiannya saja atau mungkin nggak dicermati. Sehingga nggak sampai pada hatinya. Siapa yang berat dikatakan khawarij? Ya dia sendiri. Ya kan? Karena apa? Membaca apa yang dia baca nggak sampai pada hati hatinya. Ayo. Nah, Karena sifatnya para khabar adalah membaca Al-Quran nggak sampai kepada hatinya, nggak melewati tenggorokan, tenggorokannya di lisan pak balik. Saya perhatikan di sini pertanyaan soalun ma makna la yujawizu hanazirahum. Pertanyaan kepada Syekh bin Bas. Beliau ditanya, "Ma makna la yuzawizu hanajirahum?" Apa makna? Bacaannya tidak melewati tenggorokannya, kerongkongannya. Al-jawab la yukbal, yakni yaitu tidak diterima. Ma ilallahi tidak meng, tidak meninggi kepada Allah, enggak naik kepada Allah. Nas'alullah al-afiyah kita minta kepada Allah keselamatan wa yahtamalu ma'nan salin dan juga ada ya, kemungkinan makna yang kedua wa wa annahu la yuzawizu hanazirahum wa wa annahum yaquluna ma la yaf'alun makna la yuzawizu hanazirahum bacaan enggak melewati tenggorokannya yaitu mereka berkata apa yang mereka tidak lakukan mengatakan apa yang mereka enggak melakukannya artinya apa kebaikan yang mereka ucapkan mereka sendiri enggak melakukannya Yaqra'unal Qur'ana wa hum al mu'minin. Mereka membaca Al-Qur'an sedangkan mereka mengkafirkan orang-orang mukmin. Wa yaquluna fi khuludim finnar dan mereka berkata orang-orang mukmin tadi abadi di neraka idza aso apabila mereka berbuat maksiat. Apabila orang-orang mukmin tadi berbuat maksiat. Fasarat qira'atuhum lam tatajawaz ziro maka menjadilah bacaan mereka itu enggak melewati, enggak melampaui nggak menerobos tenggorokan. Di mulut men mental. Li'annahum lam ya'malu biha karena mereka tidak mengamalkan apa yang mereka baca. Walam yata'assaru biha ta'assura syar'iyya dan mereka tidak terpengaruh, enggak ada efek. Bacaan mereka tidak mengefek enggak ada pengaruhnya dengan pengaruh syar'i. Perhatikan, Pengaruh syar'i nggak ada. Coba bayangkan. Betapa banyak manusia membaca Al-Quran tapi nggak berpengaruh sama sekali. Antum lihat ke masyarakat kaum muslimin. Ya kan? Bacaan Al-Quran itu kadang cuma musiman. Musim partai ayatnya diangkat. Musim ngemis ayat yang untuk ngemis diangkat. Di bawah. Ya kan? Bacaan kedarun itu apa? Perlombaan. Pengaruh nggak ada. Nggak ada pengaruh sama sekali dalam kesehariannya. Amalannya bertentangan dengan Al-Quran seluruhnya. Dan ini sangat banyak sekali. Kemudian wal, wal awal azharu. Wal awal mana yang awal? La yukbal ini lebih azhar. Wal awal adalah nilai yukbal ini lebih adhar, lebih nampak, lebih jelas, lebih rojeh. Anha la tukbal nama imakna al awal adharnya adalah bahwasanya bacanya tidak diterima. Wala tartafu ilallah subhanahu wa ta'ala tidak naik kepada Allah Ta'ala. Enggak naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang lebih rojih menurut saya bin Bas. Bacaannya mereka fajir mana munafik. Dan juga bacaannya khawarid masuk dalam hal ini. Tidak diterima dan tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau khawarij karena bid'ahnya mereka yang sangat mungkar, sangat sani, apa? sangat buruk, sangat keji atau karena kafirnya mereka para khawarij alal qaula ini. Pertanyaan yang selanjutnya, al munafik yuk jaru ala kiratil Qur'an? Ya Syekh, apakah si munafik itu diberi pahala atas bacaannya Al-Qur'an? Jawabannya lah. Enggak, enggak dapat pahala al munafik a'maluhum batilatun. Munafik al munafikun a'maluhum batilatun. Mereka amalannya apa? Batal. Habitat habitatun sirna. Hangus. Walihada syabbaha kira'atu bi anna raihanatun allati rihuha thayyibun wala ta'malaha. Ya kan? Baunya toh durung ono enak, tapi gak ono manfaati. Orang yang gak ngambil manfaat sama sekali, bacanya si munafik. Ketika membaca, kita baca ya dengarkannya enak, tapi dianya gak mengambil manfaat sama sekali dengan apa yang dia baca malah dikatakan walat tok malah nggak ono nih gak berpengaruh dalam jiwanya dan pribadinya Mahfum? sehingga kekufuran diterjang bahkan tauhid dilawan tauhid di, dilawan. Dakwah tauhid dilawan, pembawa dakwah tauhid juga dilawan. Hah. Perhatikan. Bahkan kalau bisa maunya apa? Dimusnahkan. Dan ini terjadi di mana-mana. Ya kan? Terjadi di mana-mana di belahan bumi ini. Sesuai dengan kemampuan mereka. Yang pernah kita alami dulu di Kunar, di Afghanistan. Mengalami sendiri langsung. Orang-orangnya dibunuh. Hartanya dirampas. Kekuasaannya dimusnahkan. Buku. Kitab-kitab ahlu sunnah yang segitu banyak. Entah kemana sudah Nggak ada ujungnya. Ya kan? Sebagian mereka ditumbuh dibunuh. Kawan-kawan kita dibunuh. Dakwah sunnah wal Jamaah dimusnahkan. Nah seperti ini maka sebagian mereka alul ilm ada yang mengatakan kufarnya mereka. Dan yang terakhir ini yang kita saksikan sendiri di Damat. Dakwahnya harusnya dimusnahkan. Coba bayangkan. Nah, dan itu di mana-mana. Di negeri kita ini di mana-mana. Ahlu sunnah harus kecapean dengan mereka alul bidah. Dicapekkan Nah, dibikin pusing. Itu di mana-mana. Bikin masjid tidak boleh. Bikin masjid saja tidak boleh. Ini di mana-mana. Tempat, tempat, beberapa tempat yang tempatnya itu minus. Mereka merasa kuasa. Demikian. Nah ini semuanya adalah nifak. Nifak. Dan pertawagit itu. Ya, berarti kan Nasallah salam awal wal afiyah. Maka kita minta kepada Allah, kita berdoa. Semoga saja dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan kita diberikan tafsir Untuk mengerti dosa-dosa kita sehingga kita bertobat darinya. Untuk apa? Semoga saja dakwah ini langgeng sampai kiamat. Tidak Allah sunnah wal jamaah. Dan ini kita kita sudah hampir selesai. Tinggal berapa halaman? Tinggal satu dua tiga empat lima. Hah? sedikit kali, Apa? Apa? Iya, habis apa? Berlembar. lembar, mau habis paling dua kali pertemuan atau tiga, paling banyak. Dan untuk gantinya atau melanjutkan dari kitab ini ya kita terus terang aja anak ya punya gambaran kitab yang akan kita bacakan cuma sebagian nanti mungkin kalau memang punya gagasan dan usulan, tolong disampaikan. Nanti kita bicarakan. Subhanakallah, alhamdulillah,